Yaumul Ba'as, Nafkhatul Ba'as, itu tiupan yang ketiga. Jadi waspadalah terhadap akhir dari kehidupan kita. Jika kita meninggal dalam keadaan beramal soleh, maka dalam kondisi itulah kita akan dibangkitkan di padang masyar. Ya. Itu kata Rasulullah, kulunasi ba'su kahiyati mauti. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Siapa yang mati ketika melaksanakan ibadah di jalan Allah, dia akan mati dalam akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Ya, Isof dan Nailah tadi yang saya sebutkan, mereka berzinah di dalam Ka'bah. Allah kutuk mereka menjadi batu. Dibangkitkan dalam keadaan berzinah. Maka semua manusia tahu, oh mereka penzina Pertanyaannya, kita mau dibangkitkan dalam keadaan apa? Ya, tentukan pilihannya dari sekarang. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan kalian meninggal dalam keadaan amal soleh tadi. Ya, karena Rasulullah mengatakan, man ahya ala syai mata Siapa yang hidup dominan dalam satu kondisi, maka dalam kondisi itulah Allah akan mewafatkannya. Baik, Bapak Rahmatullah. Apa yang akan kita alami nanti di Padang Masyar? Kembali. Nah, Yaumul Ba'as hari yang kedua dan hari yang ketiga adalah Yaumul Masyar. Apa itu Yaumul Masyar? Hari digiringnya manusia di Padang Masyar. Ya. Di mana manusia akan dibangkitkan satu persatu. Ada yang tahu siapa yang pertama kali Allah bangkitkan di Padang Masyar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana awwalu mayyum syaku alaihi al-qabru yaumal ba'ats fil mahsyar." Aku adalah orang pertama yang Allah bangkitkan nanti di padang pas, di padang mahsyar di yaumul ba'ats. Wa ana awwalu wa ana sayyidu waladini adama fil mahsyar dan aku adalah pemimpinnya umat manusia di padang mahsyar. Wa ana awwalu syafi'in musyafa'un Dan aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah. Diizinkan syafaatnya. Itu Rasulullah SAW. Nah maka kemudian Rasulullah SAW bercerita. Kalian akan digiring di padang masyar. Innakum satu saruna fil masyari. Sesungguhnya kalian akan digiring di padang masyar nanti pertama hufatan. Tanpa alas kaki. Hufatan tanpa alas kaki. Urotan telanjang bulat. Telanjang bulat kata Rasulullah. Kita dibangkitkan di padang masa dalam keadaan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hakan biduni libas ya Rasulullah?" Benar ya Rasulullah tidak berpakaian. "Na'am ya Aisyah, hakan biduni libas tanpa pakaian." Ya Rasul, Inna khona biduni libas idan yan nisa wan warijalu yang zuru ba'dun ba'dun. Ya Rasul kayak atumuran awewe jeung lalaki teh silih tingali. Eh, badagoy nemaneh mah. Apakah begitu? Apa jawaban Rasulullah pada Siti Aisyah? Ya Aisyah, al-amru yawma idin asyaddu min ayyawmahum dalik. Wahai Siti Aisyah, perkara di padang masyar saat itu dahsyat. Saking dahsyatnya manusia tidak akan sempat lirik kiri dan kanan. Kenapa? Bayangkan mau tidak dahsyat gimana? Kita akan dibangkitkan di padang masyar di bumi yang bukan bumi kita lagi. Dan langit kita nanti bukan langit kita saat ini. Itu kata Rasulullah. Kemudian dalam keadaan uh, manusia semuanya mengadah ke depan. Kepada Allah mereka memandang. Ya, Ibnu Makmullah. Kemudian ketika dibangkitkan Rasulullah menyebutkan Wa minan nasi may yub'asu fil bahsyari ya yakumuna tamaman summa yamsi amaman ila rabbih ya ada di antara manusia yang berdiri terbelah kuburnya lalu berdiri dengan normal dengan mantap lalu dia berjalan dan melihat kepada Allah semuanya memandang Ya, itu orang yang beriman. Terbelah dari kuburnya, lalu berdiri dengan tegap, lalu dia berjalan dengan normal. Ada juga orang kata Rasulullah di antara manusia ada yang dibangkitkan di padang masyar ketika bangkit mereka sempoyongan begini jalannya. Ya tahabbatuhu syaitan seperti ditampar oleh syaitan. begitu. Seperti itu berjalannya. Kenapa? Itulah mereka yang suka memakan harta riba kata Rasulullah. Ada juga orang yang bangkit dari kuburnya dari dari kuburnya di padang masyar, Lalu dia menjerit-jerit memegang perutnya. Lalu dia pun merunduk ke bawah karena tidak kuat dengan sakit perutnya. Lalu dia berputar-putar di tanah, yang makin lama perutnya makin besar sehingga sebesar rumahnya di dunia. Faja'ala nasu yatufuna haulah. Lalu orang-orang berputar mengelilingi orang tadi dan berkata, "Ya fulan, ma bika?" "Hei hey fulan, Kenapa engkau ini? Kok bisa perutmu membesar hingga sebesar itu? Ya. Ada lagi yang berkata, bukankah engkau orang yang dulu suka berceramah di dunia? Ya, bukankah orang engkau ini orang yang dulu suka menyeru kami berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan? Apa kata dia? Betul. Aku adalah orang yang suka menyeru kalian dalam ceramah-ceramahku di kajian-kajian. Tapi di akhir hayatku aku salah salah langkah. Aku salah hijrah di akhir hayatku. Aku hijrah ke tetangga sebelah. Ya. Aku menyeru kalian berbuat baik tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemaksiatan tapi aku melakukannya. Ada orang juga yang kata Rasulullah dibangkitkan di padang masyar dalam keadaan dia bangkit lalu dia jatuh ke bawah maka dia berjalan dengan merangkak menuju kepada Allah di mana dia kenakan wajahnya ke tanah sehingga hancur wajahnya. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah orang-orang yang suka membuka aib saudaranya. Ya, nauzubillah. Kemudian juga ada orang yang kemudian dibangkitkan di padang masyar. Dia menjerit-jerit kesakitan memegang kepalanya. Hingga kemudian kepalanya berubah menjadi kepala anjing. Hati-hati Bapak Ibu. Inilah situasi nanti manusia di padang masyar. Banyak Rasul ceritakan. Ya. Di saat itulah Rasul kemudian membacakan ayat surat Al-Qiyamah. Nah, ya rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wujuhu yauma basirah. Pada saat itu wajah-wajah orang kafir itu muram luar biasa. Ta'zunu ayyuf ada biha faqirah. Mereka yakin bahwa mereka akan ditampakkan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Rasulullah SAW menyebutkan ketika mereka digiring dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. La tazkuru siwa illa nafsa. La tazkuru nafsun siwa illa nafsa. Seseorang tidak akan ingat kepada siapapun. Dia akan lupa kepada anak dan istrinya di dunia. Dia lupa kepada kebahagiaan hidup di dunia. Yang dia ingat cuma satu. Aina makani fil akhirah. Di mana tempat kembaliku di akhirat ini? Itu nanti yang akan kita pikirkan di padang masyar. Kita tidak akan ingat siapapun demi Allah kesusahan akan menimpa kita. Berapa lama manusia akan merasakan itu? 50 ribu tahun kata Rasulullah. Yang satu harinya di sana, seribu tahun di dunia. Bisa kita bayangkan? 50 ribu tahun, satu harinya seribu tahun di dunia. Berarti bagaimana kita menghitungnya? 50 ribu dikali seribu dikali 365 hari. Itu yang akan mereka alami. Namun kabar gembira dari Rasulullah bagi kita umat Islam yang beriman Ya, bagi umat Islam yang beriman. Karena umat Islam ada yang tidak beriman. Kenapa? Karena iman mereka habis digunakan untuk kampanye. Wah, betul. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunia Menjual iman dan agamanya demi harta dunia kan Walaupun hanya sebatas wa wakil ya. Karena idha balakotit talaki Sekali-kali jangan apabila napas telah mendesak sampai ke kerongkongannya saat itu. Wakila rok maka dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Siapakah yang dapat menyembuhkan? Tapi tidak ada yang berkata-kata, karena siapapun yang berkata harus atas izin Allah. Nyambung dengan surat An-Naba. Gimana? لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا hanya malaikat yang diizinkan untuk berkata-kata Allah yang marah yang mengizinkan mereka maka tidak yang bisa berkata-kata pada saat itu wazana annahul firaq dan mereka merasa kalau mereka akan terpisah dengan dengan amal-amalnya? Ternyata tidak. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi. Dikumpulkan selama itu Allah tidak menyapa mereka. La yatakallamun. Allah tidak bertanya-tanya pada mereka sehingga mereka tidak ada yang berbicara. Hanya mereka berbicara pada hatinya. Apa gerangan yang akan menimpa saya? Itu di padang mahsyar. Sudah gitu Rasulullah menyebutkan wa kana bainahu wa bainas samsi qadrumilan. Jarak antara mereka dengan matahari hanya satu mil saja nabi bi'uraqihim maka mereka terkait dengan keringat mereka Bapak Ibu satu mil ini macam-macam ada dua pendapat para ulama ahli hadis menerjemahkan kalimat qadru milan orang-orang Arab biasa kalau mencela matanya itu menggunakan alat yang namanya mil itu panjangnya cuma sejengkal paling panjang ya biasanya mereka memegang tengahnya ya itu satu mil tapi kalau satu mil jarak berarti 1,56 km. Kebayang Bapak Ibu, 1,56 km di atas kita. Sekarang cahaya matahari yang sampai ke kita itu yang jutaan tahun yang lalu terlepas dari matahari. Berarti umur semesta, umur umat manusia tidak cukup untuk menempuh perjalanan bumi matahari. Tapi panasnya luar biasa. Lalu bagaimana nanti? Hanya satu mil di atas kepala kita. dan mataharinya ada tujuh kata Rasulullah. Walahum sab'atus syamawat. Eh, sab'atus syams bagi mereka ada tujuh mataharinya. Maka apa kata Rasulullah? Maka setiap manusia akan tampak keringatnya bercucuran tergantung dari amalan yang mereka lakukan. Wa minhum di antara manusia mayataki ila ka'baih. Di antara manusia ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Ini mereka yang amal ibadahnya masih lebih banyak ketimbang amal buruknya. Ya. Kata Rasulullah, "Wa minhum mayataki rukbatai." Ada yang sampai keringatnya mengenang hingga kedua lututnya kabayang kuku cuprakan di kerang sesang sorangan sambil melihat ke depan dan tidak berpakaian. Alilawasati atau sampai pusarnya. Ya, gimana kalau orang tenggelam sampai pusar ya? Dia berjalan begini kan? Itu kemana? Menghudu kepada Allah. Tadi ayatnya. Wujuhui yawma idin Semua wajah pada hari itu mengadah ke depan. Ila rabbiha nazirah. Kepada Allah Tuhan Tuhannya memandang mereka dan yang terbayang dalam pikirannya hanya satu kata Rasulullah aina makan fil akhirah di mana kata tempatku di sana nanti surgakah atau nerakakah ya kemudian di antara mereka wa minhum man iljamal uruku iljaman di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri kabar gembira dari Rasulullah SAW wa innal mu'minina wal mu'minat cuma dua yang Rasul sebutkan wa innal mu'minina wal mu'minat la tatullu muddatu waktu fil mahsari. Sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dua-duanya tidak lama mereka di padang mahsyar. dan qalilatan, hanya sesaat saja mereka. Alhamdulillah. Jadi mukminin yang mukminat yang dua ini hanya sebentar melintasnya nanti. Kenapa? Mereka tidak menggadaikan iman Islamnya demi jabatan dan demi pilpres. Betul? Bapak Ibu sekalian. Hanya sesaat saja kata Rasulullah. Begitu pula nanti di umul hisab. Kenapa di umul hisab mereka juga sesaat ya Rasulullah? Karena dosa mereka sudah dihabiskan di dunia siksaannya. Lupakah kita Rasulullah pernah menyatakan ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku adalah umatku yang Allah rahmati. Laisalah adabun fil akhirah. Tidak ada siksaan bagi umatku di akhirat. Ikobuhu fid dunya. Siksaannya Allah segerakan di dunia. Dengan apa? Dengan fitnah akhir zaman. Ini sedang kita rasakan di fitnah akhir zaman. Ya, lama-lama Bapak Ibu sekalian hati-hati. Sekarang Islam uh, apa dicemari oleh fitnah tentang fitnah istilah ka, kafir diganti dengan non muslim. Nanti lama kelamaan kita tidak boleh menggunakan atribut keislaman kita sendiri. Siap-siap saja Bapak Ibu. Kok bisa demikian? Itu kekhawatiran saya. Alasannya sudah padat, sudah banyak Bapak Ibu, ya. Tadi malam kita bahas di Alatif. Merinding sekali saya menyaksikan situasinya saat ini. Sampai saat nanti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sepertinya akan terwujud. Akan datang satu masa kata Ali bin Abi Thalib. Ini adalah nasihat dari kekasihku Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang satu masa bagi kalian di mana kalian akan menyembunyikan iman kalian di dalam dada-dada kalian. Kita tidak bisa menampakkan keimanan kita. Kenapa? Nyawa taruhannya. Kapan itu wahai Amirul Mukminin nanti di akhir zaman, bukan di zaman kalian ini, tapi nanti di zaman akhir setelah kalian pergi meninggalkan dunia ini. Artinya di zaman kita Bapak Ibu. Subhanallah. Maka saat itulah saya teringat kepada kisah ketika Ashabul Kahfi membacakan kitab-kitab Injil. Mereka membacakan kitab Injil sambil dibakar hidup-hidup. Ya, salah satunya adalah imamnya, guru besarnya Ashabul Kahfi. Ya, akan datang saat di mana manusia akan menyembunyikan iman mereka karena dahsyatnya fitnah akhir zaman. Itu di zaman kita. Baik, kembali kepada padang masar. Kemudian gulan kata Rasulullah, tidak dihitam Untuk laki-laki dibungkus lagi kan. Nah, kaum muslimin, eh, orang-orang yang beriman kata Rasulullah, mereka hanya sebentar saja di umul hisab karena Allah segerakan siksaannya di, di, di akhirat. Di sidang memang, tapi sidangannya dibikin mudah. Wayasabuna hisabai yasira. Mereka akan dihisab dengan hisaban yang sangat mudah. Kenapa? Karena mereka penuh dengan keimanan dan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah.